Beliau berkata, "Wa yarawna ta'allumal ilmi wa talabahu min madhanihi." Para imam-imam Alil Hadis mereka berpendapat wajibnya belajar ilmu agama dari sumbernya. Kemudian beliau mengatakan wal jidda fi ta'allumil Qur'an wa ulumihi dan wajib bersungguh-sungguh mempelajari Al-Qur'an dan ilmu Al-Qur'an wa tafsirahu dan tafsir Al-Qur'an wa sama'a sunani Rasul sallallahu Demikian pula mempelajari sunnah-sunnah Rasul sallallahu hadis-hadis Rasul sallallahu wa jam'aha wa tafaqqa fiha ya mempelajari hadis-hadis Rasul sallallahu dan fikihnya wa talaba athara ashabihi. Demikian pula mempelajari riwayat-riwayat para sahabat Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dikatakan oleh Asy-Syaikh Hamad Al-Utsman dalam sarahnya di sini, wal kalam huna fi syai'ain. Inti pembahasan sekarang ini tentang dua hal. Al awal amman yakhudul ilma. Dari siapa kita mengambil ilmu? Yaitu mengambil ilmu agama. Dan yang kedua asani ma huwal ilmu alladhi yanbaghi an yajtahid fi tahsilihi. Ilmu apa saja yang diwajibkan untuk kita bersungguh-sungguh mencarinya. Itu dua pembahasan kita sekarang ini. Yang pertama dan yang paling utama yang kita sekarang mengalami krisis dalam hal ini. Kalau alil bidah ya mereka memang tidak hobi, tidak suka mempelajari ilmu agama ya dengan sebenarnya ya ataupun kelompok haroka khususnya pergerakan eh mereka kalau suruh ngaji apalagi kitab akidah eh mereka tidak mau eh mereka merasa itu tidak bisa menggerakkan umat untuk eh memperjuangkan Islam katanya demikian ya Makanya ada dulu kelompok namanya Sururia, yaitu yang dipelopori oleh Muhammad bin Surur Zainal Abidin yang orangnya sudah meninggal dunia. Ya, dia mengatakan kitab-kitab akidah salaf seperti yang kita baca ini itu fihi jafa kering ya tidak bisa apa menggerakkan umat untuk memperjuangkan agama Allah atau istilahnya untuk berjihad naudzubillah min dalik ya ini salah satu sebab mengapa mereka dikatakan kelompok haroka karena mereka berkeyakinan belajar agama seperti sekarang ini itu kurang manfaat. Ya, kalau suruh ngaji malas, namun kalau suruh demo ya 10 hari 10 malam oke okay, ya. Namun inilah perbedaan kita as-salafiyun dengan kelompok al-harakiyun. Di sini kita katakan ya sekarang di dalam tubuh salafiyin ada penyakit, ada virus haroka yang sudah menular ya, yaitu penyakit ya malas untuk mengaji yang benar ya serampangan dalam mengaji asal mendatangkan pemateri ya tidak mau tahu itu layak diambil ilmunya atau tidak ya padahal ini termasuk salah satu prinsip ahlussunnah wal jamaah selektif dalam menimba ilmu agama makanya dicantumkan dalam kitab etikot a'immati al hadis ya kita ini bukan tong sampah menerima semua ya kotoran ataupun yang baik tidak. Kita harus betul-betul selektif menerima yang bersih saja, yang murni saja, yang betul-betul ya di atas akidah soeha dan di atas ya manhat yang yang benar. Ada dua poin yang ingin kita sampaikan di sini yaitu kewajiban menimba ilmu dari sumbernya. Siapa sumbernya? Yang pertama ahlu zikri, al ulama yang berkompeten dalam bidangnya. Allah mengatakan fasalu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Betul-betul dia menggeluti ilmu agama ini eh betul-betul sudah paham ilmu agama ini apalagi akidah as-sahihah. Jangan orang yang baru tobat dari keartisannya dipanggil untuk mendampingi atau asisten dari ceramah kemudian akhirnya jadi, jadi apa ustaz jadi jadian naudzubillah min dalik ya atau orang yang nggak bisa bahasa Arab disuruh menjadi ustaz ya seperti yang kita lihat di kota kita ini bagaimana seorang ustaz nggak bisa bahasa Arab kalau ngajar eh kitabnya satu gunung ya saya Bukhari saya Muslim sunnah Abu Dawud namun semuanya terjemahan ya Bagaimana dia akan menjelaskan ya hadis hadis tersebut tanpa melihat syarah para ahli ulama sehingga isinya ngawur. Bahkan dulu pernah sebagian jamaah kita heboh. Memang yang salah jamaah kita sudah tahu bodoh didatangi, dipanggil jadi ustaz. Ya, memang yang ruwet kadang-kadang ya kita sendiri. Sudah tahu nggak bisa bahasa Arab, didatangkan jadi penceramah ketika ada ceramahnya yang nyeleneh, bingung. Ya, salah sendiri ya, mendatangi orang yang jahil tersebut. Di antaranya yang pernah heboh dulu, yang sering ya, kita dapati ya, bertanya kepada kita, yaitu pertanyaan, Ustadz, ini kok ada seorang penceramah yang mengatakan orang yang tidak sholat berjamaah di masjid kafir murtad. Ya, naudzubillah min dalik. Kita tanya dari mana dia mengambil eh, ucapan tersebut. Dibawakan riwayat Sahih Muslim, Sunan Abi Dawud, ya yaitu ucapan Abdul bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu man taraka salatal jamaati faqad taraka huda barang siapa meninggalkan salat berjamaah maka dia telah meninggalkan sunnah rasul wa man taraka sunnal huda faqad kafar dan barang siapa meninggalkan petunjuk nabi maka dia kafir terjemahnya seperti itu ya namun apa sarah para ulama eh dia karena nggak bisa membuka kitab ulama yang bahasa Arab dia ya menjelaskan sesuai dengan terjemahan maka dia kafir. Ya, maka nggak ada bedanya dengan kelompok al khawari, kelompok takfiriin seperti ini. Ya, ketika kita buka penjelasan dari Imam Nawawi atau dari eh, pensyarah kitab Anul, uh, eh, Anul Ma'bud Sunan Abi Dawud, eh di sini dikatakan kufur duna kufir, kufur kecil nggak sampai murtad. Itu dosa orang meninggalkan apa salat berjamaah di masjid baik kaum laki-laki. Namun ini semuanya apa? Sumbernya karena orang ini bodoh terhadap agama Allah, di antaranya tentang bahasa Arab yang merupakan miftahul ilmi, eh kuncinya ilmu agama. Makanya sebagai ulama mewajibkan orang itu belajar bahasa Arab karena tidak akan mungkin orang itu paham agama Islam tanpa bahasa bahasa Arab. Ya, kalau mungkin dikatakan orang awam masih lumrah, namun ini seorang dai, ya ceramahnya di mana-mana, namun dengan terjemahan, ya alias jahil. Ya, kita ingin membawakan di sini ucapan para ulama tentang masalah kewajiban kita menuntut ilmu dari ahlinya. Yang pertama tadi Allah berfirman, "Fas'alu ala dzikri in kuntum la ta'lamun." Ta Surat Al-Anbiya ayat yang ketujuh. Eh, maka tanyakanlah olehmu kepada orang-orang yang berilmu jika kamu tidak mengetahui. Ya, ini ada makalah sebetulnya sudah kita pernah sampaikan di beberapa masjid, bahkan ketika kita safari dakwah juga kita telah sampaikan karena memang sangat penting pada saat-saat seperti ini zaman yang penuh dengan fitnah, yang penuh dengan kesamar-samaran, ya penuh dengan mutasyabihat, banyak yang gizi, ya enggak jelas manhajnya dan sebagainya. Syekh Abdurrahman As-Sa'di, ini kita baca terjemahnya, ini saya terjemahkan ya, bukan eh dari terjemahan, eh dari bahasa Arab kita terjemahkan di sini. Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah berkata, ketika Allah mengkhususkan untuk bertanya kepada ahli ilmu pada ayat tadi, maka di sini terdapat larangan untuk bertanya menimba ilmu kepada orang yang dikenal akan kejahilannya alias tidak berilmu. Eh di antaranya nggak bisa bahasa Arab, bagaimana dia akan mensyarah eh Sahih Bukhari dan sebagainya tanpa eh syarah para ahli ulama atau kitab-kitab hadis yang yang lainnya. Dan kemudian kata beliau dan dilarang bagi orang yang jahil untuk dia menjabat sebagai orang orang alim. Namun inilah salah satu tanda tanda hari kiamat. Rasul SAW mengatakan, Innallaha la yantazil ilma intizaan, walakin yantazil ilma biqabdil ulama. Allah tidak mencabut ilmu ini secara tiba-tiba, namun Allah mencabut ilmi, mencabut ilmu ini dengan mewafatkan para ulama. Ihatta idalam yubki aliman ittakhadhan nasur usan juhala. Ketika Allah telah meniadakan banyak para ulama, tidak tersisa para ulama atau sedikit para ulama, manusia mengambil orang-orang bodoh sebagai ya ustad-ustadnya, maka ilu ketika ditanya fa'aftau bighairi ilmin fadallu wa adallu. Ketika ditanya dia berfatwa tanpa ilmu sehingga sesat dan menyesatkan. Naudzubillah min dalik. Ini yang Rasul apa? Eh peringatkan kepada kita semua hati-hati jangan sembarang menimba apa? ilmu agama. Menimba ilmu agama bukan barometernya ketenaran. Ya, meskipun orang itu terkenal, ya kayak layak untuk jadikan ilmu kalau jadikan rujukan ilmu kalau dia jahil. Ya, kalau mau tenar-tenaran, Fir'aun lebih tenar. Ya, iblis lebih terkenal. Ya, namun sekali lagi ketenaran bukan apa? Jaminan akan keilmuan orang tersebut atau ke esohehan akidah ataupun manhajnya. Demikian pula barometer menimba ilmu bukan kelemah lembutan dalam ya, eh nyampaikan al-haq atau dalam menyampaikan ceramahnya. Eh karena apalagi Rasul mengatakan inna minal bayani la sehra. Di antara retorika itu ada sihirnya. Eh retorika yang indah namun kalau di dalamnya penuh syubhat, eh kebid'ahan kesesatan, maka inilah sihir yang eh dimasukkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Eh bahkan banyak ahli bidah mereka ahli bahasa. Eh bahkan dulu ada tokohnya Mu'tazilah, bahkan salah satu pendirinya kelompok Mu'tazilah yang merupakan murid daripada Al Hasan Al Basri atau mantan muridnya Hasan Al Basri yang menyimpang dari ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ya, dia itu pelat, ya tidak bisa membaca apa roh. namun dia bisa ceramah panjang lebar tanpa ada kalimat yang tidak ada roknya, ya. Namun tanpa apa? Ya, tanpa rok dalam ceramahnya tersebut. Menunjukkan apa? Eh, luar biasa bahasanya Ya, namun dia sesat dan menyesatkan. Maka sekali lagi bukan retorika dalam ukuran kita menimba ilmu dari sifulan dan sifulan. Ya, bukan ketenaran. Ya, demikian pula bukan dengan dengan gelar. Berapa banyak gelar doktor, profesor, namun sesat dan me menyesatkan. Namun ini yang sekali lagi harus kita pahami betul. Ya, Alusuna mengatakan kita menimba ilmu agama dari sumbernya. Dari yang pertama yang berkompeten dalam bidangnya, yang memang hidupnya ya penuh dengan tolabul ilmi. Hidupnya betul-betul ya menguasai ilmu agama. Meskipun bukan berarti harus seperti Imam Syafi'i, seperti Syekhul Islam Taimiyah tidak harus. Namun yang penting dia berkompeten dalam dalam bidangnya. Fas'alu ala dzikri in kuntum la ta'lamun. Hati-hati akhir zaman banyak orang jahil diangkat menjadi apa? Ya, ustaz, seorang alim dan sebagainya. Sekedar apa gelar tanpa hakikat yang sebenarnya. Demikian pula Rasul mengatakan satakunu sanawatul khada'at ya akan muncul tahun-tahun yang menipu yukadzabu fiha sadiq orang yang ya pendusta dibenarkan wa yusaddaqu fiha al-kadzib ya orang yang eh, jujur didustakan ya serba terbalik sekarang ini ya yang mengkritik eh, dengan dasar dengan dalil dicaci maki yang keliru nggak dia apa nggak diluruskan ya yang salah dibiarkan yang benar apa? Ya dicaci maki dengan alasan terlalu keras dan sebagainya. Ilah semuanya sangat berbalik. Eh kata Rasul akan muncul tahun-tahun yang menipu. Orang yang jujur didustakan, orang yang dusta di eh dibenarkan. Wa yu'tamanu fihal khain. Orang yang khianat diberi amanat, wa yu'khawanu fihal amin. Orang yang amanah itu dianggap apa? Khianat. Ya, kemudian kata Rasulullah. wa sayintiku fihal ruwai Nam, pada satu hari itu akan muncul orang-orang yang ruwaibidah ya berbicara urusan umat. Siapa itu ruwaibidah? Karena kata Rasulullah SAW, ar-rajulu tafi yataklam fi amil ama. Orang yang bodoh namun berbicara urusan apa? Agama. Mungkin dia alim baca Al-Quran, kore, ya. Cuma belum paham apa yang dia baca. Jangan dijadikan ustadz, ya. Mentang-mentang suaranya bagus, tajwidnya luar biasa, disuruh ceramah beda bidangnya. Eh dia suruh baca Quran ngajari, eh tajwid bukan untuk ceramah mengajarkan agama Allah, maka akan sesat menyesatkan sebagaimana kelompok Khawarij, yaqrauna min kali khilbariyah. Mereka rajin, pintar baca Al-Qur'an, la yujawizu imanum harajirahum. Namun ilmu tersebut nggak sampai kepada kerongkongan mereka. Cuma paham membaca, nggak paham apa? Ya, apa isi daripada yang dia baca. Maka sekali lagi hati-hati. El zaman yang penuh dengan syubhat sebagaimana kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, "Inna satakunu umurun mustabihat." Akan muncul perkara yang sama-sama, yang gizi nggak jelas, ya. Mungkin jenggotan sama, ya. Jubahan, ya, tidak musbil, ya. Itu bukan ukuran. Barometer kita mengatakan dia ustaz, dia berhak diambil ilmunya, ya Usama bin Laden jenggotnya panjang luar biasa, namun khawarij, ya kan? Intinya lihat akidahnya, lihat manhajnya, lihat keilmuannya. Jangan asal apa ketenaran. Eh sekarang ini luar biasa fitnahnya. Eh dan sekali lagi di antara yang paling ruwet jamaah kita sendiri. Ngeyel kalau diberi diberitahu, oh dia kan pakar pendidikan Ustadz, sering masuk nongol di televisi Ustadz. udah bilang dalik. Yang banyak nongol di televisi siapa? Yang baik atau yang jelek? Hah? Itu kok jadi patokan. Ya, naudzubillah min dalik. Ya, dikatakan sebagai ahli parenting nabawi. Padahal isinya seruan untuk mengikuti bapak terorisme dunia, Said Kutub Muhammad Kutub. Nah, ya, bahkan sempat ya di sebagian tempat di sekitar kita ini mau mendatangkan orang yang katanya ahli parenting tadi. Eh, ketika kita ditanya apa buktinya dia salah, Ustaz. Eh, baru kita buka ceramahnya tentang masalah parenting nabawi pendidikan Ya, Ala Nabawi katanya, dia mengatakan saya akan menukilkan ucapan seorang pakar pendidikan dunia atau internasional, yaitu Muhammad Kutub. Naudzubillah min dalik. Muhammad Kutub dikatakan pakar pendidikan Islam, ya, sedangkan dia adalah bapak terorisme dunia, gurunya Usama bin Laden. Ya, eh, pendidikan ala apa? Ala teroris? Iya. Naudzubillah min. Ini kok mau didatangkan di ya tempat kita, markas, markas kita. Naudzubillah min dalik. Ini sekali lagi eh, fitnah akhir zaman. Naudzubillah min dalik. Makanya kata salam alaikum bitu ada. Eh kata Abdul Mas'ud, alaikum bitu ada. Hati-hati. Eh jangan apa? Ikut-ikutan, jangan membeo orang ini me, me, eh, memanggil si fulan untuk ceramah, kita ikut manggil. Jangan lata. Ya, eh, kita punya apa? Dasar al ilmu qabla qawli wal amal. Ilmu sebelum kita berbicara, sebelum kita apa? Beramal. Eh jangan apa? emang bebek, ngikut-ngikut saja. Yang ngetrend kita panggil jangan. Ya, dia dulu bagaimana akidahnya, manhajnya. Ini prinsip al-sunnah. Kalau kita mengaku sebagai al-sunnah, mengaku sebagai salafin, ini eh, pesan-pesan para ulama as-salaf. Yang pertama, orang itu kita ambil ilmunya kalau memang berkompeten dalam bidangnya. Fas'alu ala dzikri in kuntum la ta'lamun. Ya. Kemudian yang kedua, tidak hanya berkompeten dalam bidangnya, namun ya harus dari ahlu sunnah wal jamaah. Bisa jadi dia menguasai ilmu agama itu, ya luar biasa ilmunya tentang hadis, ya namun sekedar hitam di atas putih, ya lulusan umul kura, lulusan kota Madinah, ya namun nggak menjamin akidahnya benar. Dia menguasai, cuma apa akidahnya menyimpang. Dia tahu yang hak, cuma dia sembunyikan, ya dia selewengkan. Ini hati-hati. Jadi tidak cukup yang berkompeten namun juga manhajnya akidahnya harus sesuai dengan manhaj asal salafus Tidak boleh apa? sembarang Ilmunya luar biasa. Alil bidah terkadang luar biasa keilmuannya. Eh sebagaimana yang dikisahkan oleh seorang ulama tabi'in atau dua orang tabi'in yang bernama Yahya bin Ya'mar wa Humaid bin Abdurrahman tentang kelompok Qadariyah di Basrah, Kata mereka, ada kelompok yang muncul di negeri Basra, mereka ya al ilma, mereka rajin belajar ilmu agama. Ya, luar biasa ilmunya, cuma sesat dan menyesatkan. Hati-hati. Ya, sekali lagi, yang berkompeten dalam bidangnya, kemudian dia betul-betul alusuna wal jamaah. Ya, punya betul-betul akidah yang lurus, manhaj yang yang selamat. Ya, apa dasarnya Ustaz kok terlalu eksklusif seperti ini? Ya kita tidak mengatakan seperti ini kecuali hanya melaksanakan perintah Allah, perintah Rasul dan melaksanakan wasiat para salafus saleh. Inilah kita. sunnah wal Jamaah hanya mengikut saja apa yang Allah katakan, apa yang Allah eh, Rasul katakan, apa yang diwasiatkan oleh para salafus as-saleh. Kita akan bacakan satu persatu dalilnya. Harus belajar ilmu agama selain dari ahli ilmu yang berkompeten dalam bidangnya kemudian dari ahlu sunnah wal jamaah yang asli, bukan yang palsu, bukan yang kawi, salafi yang sejati, bukan salafi haroki, bukan salafi imitasi. Eh, kita bacakan. Yang pertama, surat Al-An'am ayat 68, Allah berfirman, Wa idha ra'aital ladina yakhuduna fi ayatina fa'arid anhum hatta yakhudu fi hadithin ghairi. Apabila engkau melihat orang-orang itu memperoleh ayat-ayat kami, ya, maka berpalinglah dari mereka. Eh, jangan duduk bersama mereka sampai mereka eh berpindah pembicaraan. Wa imma yunsiyannaka syaitan. Eh, ya, bisa jadi setan akan melupakanmu, fala taq'ud ba'da dzikra ma'al Maka jangan duduk bersama orang dolim setelah engkau di, diperingatkan. Sudah diberitahu ini orangnya alil bidah, ini orang haroki, ini manhatnya amburadul. Ya, maka bafala takut kata Allah. Ya, apalagi jelas-jelas ya dia memperoleh ayat-ayat Allah sunnah Rasul sallallahu Alaihi Wasallam. Kita sampaikan di sini tafsir daripada ulama al sunnah. Seorang ulama salaf yang bernama Abu Aun rahimahullah taala berkata, dahulu Muhammad bin Sirin berpendapat bahwa orang yang paling cepat murtad adalah ahlul ahwa, yaitu ahlul bidah. Dan beliau meyakini bahwa ayat di atas surat Al-An'am ayat 68 itu diturunkan atas mereka, yaitu ahlul bidah. Artinya Allah melarang kita menimba ilmu dari ahli ahlul bidah. Ini Allah yang merintahkan. Ya, bukan hanya pendapat kita melarang orang duduk sembarangan. Ini sekali lagi adalah perintah Allah agar kita selektif dalam menimba ilmu agama. Jangan duduk di majelis ilmu kecuali majelisnya Ahlus sunnah wal jamaah yang memang berkompeten dalam apa? Bidangnya. Hati-hati. Kemudian firman Allah yang berikutnya. Surat An-Nisa ayat 140. Allah berfirman, "Wa qad nazzala 'alaikum fil kitabi an idza sami'tum ayatillah yukfaru biha aw istahza'u biha fala taq'udu telah diturunkan di dalam Al-Quran atas kalian. Yaitu tadi ayat surat Al-An'am ayat 68. Sungguh telah diturunkan atas kalian di dalam Al-Quran. Kalau kalian mendengarkan ayat-ayat Allah di diperolok, ya, dikufuri, fala taka'udu ma'ahum. Jangan duduk bersama mereka. Ya, ini sekali lagi perintah Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhalladzina amanu ati Allah wa ati'u ar-rasul. Fala taq'udu ma'ahum hatta yakhudhu fi hadisin ghairi. Sampai mereka berpindah pembicaraan. Innakum idam misluhum. Kalau kalian tetap duduk bersama mereka, kalian sama saja dengan dengan mereka. Innallaha jami'ul munafiqin wal kafirin fi jahannam jami'ah. Sesungguhnya Allah mengumpulkan orang munafik dan orang kafir di neraka jahanam semuanya. Kata Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, eh, beliau mengatakan tentang ayat ini surat An-Nisa 140 Beliau mengatakan termasuk ke dalam ayat ini semua bid'ah di dalam agama dan semua alil bid'ah hingga hari kiamat. Ya, artinya bid'ah itu termasuk memperoleh ayat Allah. Bid'ah termasuk mengkufuri ayat-ayat Allah. Alil bid'ah termasuk yang memperoleh dan mengkufuri ayat-ayat Allah. Maka kewajiban kita menjauh dari majelis-majelis mereka. Bukan malah apa? Ya, asik, bukan malah nongkrong, bukan malah apa? Ya, bermesraan dengan mereka. Naudzubillah min dalik. Ya, sekali lagi, tidaklah kita yang fatwakan tentang hal ini kecuali sekedar ya perintah Allah dan perintah Rasul dan wasiat para salafus saleh seperti yang akan kita sampaikan. Imam Ibnu Jarir At-Tabari berkata, di dalam ayat ini surat An-Nisa 140 terdapat dalil yang jelas tentang larangan bermajelis ilmu dengan ahli batil eh baik dari kalangan sufi, haroki, mu'tazili dan sebagainya selain alusunah wal jamaah maka kita diharamkan untuk menimba ilmu dari mereka ya kata beliau di dalam ayat ini jelas terdapat larangan bermajelis ilmu dengan ahli batil baik dari kalangan ahli bid'ah atau orang-orang fasik ketika mereka masuk ke dalam kebatilan mereka tersebut. Jelas ini adalah eh, perintah Allah ya untuk kita hanya menimba ilmu dari ahli sunnah wal jamaah yang asli bukan yang imitasi eh dan terdapat larangan haramnya duduk menimba ilmu dari ahli al bidah ya entah bid'ahnya kaulia amalia ataupun apa ya akodiah ya semua bid'ah dalul mudil sesat menyesatkan kemudian kita bawakan sabda Rasul SAW yang tadi sudah kita bacakan tentang tanda akhir zaman, yaitu orang-orang menimba ilmu dari orang jahil ketika ditanya mereka berfatwa tanpa ilmu sehingga sesat menyesatkan. Itu ada isyarat larangan kita menimba ilmu dari ya, sembarang orang, namun dari ahli ilmu yang ahli sunnah wal jamaah. Kemudian sabda Rasul yang berikutnya, Rasul mengatakan, Inna min asyrati sa'ah an yultamasal ilmu indal asakhir. Di antara tanda hari kiamat diambilnya ilmu dari al-asaghir. Sebagian ulama mengatakan al-asaghir adalah orang yang jahil. Artinya haram menimba ilmu dari orang jahil itu itu adalah tanda hari kiamat yang jelek menimba ilmu dari orang jahil. Atau sebagai ulama seperti Abdullah bin Mubarak mentafsirkan al-asaghir adalah ahlul bidah. Arti intinya haram menimba ilmu dari orang jahil ataupun ahli al-bid'ah. Kemudian sabda Rasul yang berikutnya. Rasul mengatakan, "Man sami'a ahadukum bid-dajjal falyan'a anhu." Barang siapa yang mendengar di antara kalian tentang keluarnya dajjal, maka menjauh darinya. Fawallahi inna rajula layati ya yahsibu anna mu'minun fayattabi'ahu mimma yab'atsu bihi Eh demi Allah, ada seseorang yang terlalu pede ya mengatakan saya pasti kuat menghadapi dajjal, saya pasti bisa mengalahkan dajjal. Eh namun terakhir dia tunduk kepada dajjal, bertekuk lutut di hadapan dajjal karena terpengaruh dengan syubhatnya apa? Ad-dajjal. Eh apa kok eh kaitannya dengan ahli bid'ah ya, ustaz? Eh maka dijawab oleh para ulama di antaranya Imam Abu Abdullah ya atau Abu Abdullah Ubaidillah bin Al-Akburi Ibnu Battah, seorang ulama Sunnah mengatakan wahai kaum muslimin bertakwalah kepada Allah janganlah salah seorang di antara kalian itu merasa percaya diri terhadap, ilmunya untuk dia masuk ke majlis majelis alil bidah Ya, ketika beliau mensyarah di situ, beliau sambung dengan kata-kata jangan terlalu pede sebagaimana orang tadi terlalu pede, yakin dia nggak akan terpengaruh, namun akhirnya dia terpengaruh dengan dajjal tersebut. Kata beliau, "Eh wahai kaum muslimin bertakwalah kepada Allah, janganlah salah seorang di antara kalian itu merasa percaya diri terhadap ilmunya untuk dia masuk ke majelis-majelis alil bid'ah." Dia berkata, aku akan menemuinya, mendebatnya, aku ingin memperbaikinya. Sesungguhnya alil bid'ah Eh, sekali lagi, ini yang paling berbahaya. Sesungguhnya alul bid'ah itu lebih dahsyat fitnahnya daripada dajjal. Ini kata siapa? Ya, al-imam Inubattah. Bahwasanya kalau Rasul melarang kita mendekati dajjal, apalagi ahli al-bid'ah. Karena al-bid'ah fitnahnya lebih dahsyat daripada dajjal. Eh, kalau mau diperinci seperti yang kita sampaikan dahulu, kalau dajjal ada tulisan eh kafara di antara kedua matanya. Semua orang beriman melihatnya, bisa membacanya. Eh, baik yang buta huruf atau yang tidak. Namun al-bid'ah apa ada tulisannya? Apa ada tandanya? Tidak ada. Eh, kelihatannya sama, enggak isbal, eh, berjenggot, sama-sama eh, rajin salat berjamaah. Namun eh, dia ahli al-bid'ah misalnya, kelompok haroka misalnya. Kita nggak tahu. Ya, Dajjal ada tandanya, ahli bid'ah nggak ada tandanya. Maka ahli bid'ah lebih berbahaya daripada al dajjal Demikian pula kalau Dajjal tidak mungkin bisa masuk kota Mekah, kota Madinah ya kan ada malaikat yang apa? Ya, menghunuskan pedang menghalanginya masuk. Namun al-bidah mereka bertelur di sana. eh di kota Madinah ada Syiahnya, ada Khawarid, ada Sufinya. Demikian pula di kota Makkah. Inilah apa? Menunjukkan dahsyatnya fitnah Ali al-bidah. Dajjal keluar cuma sekali seumur eh dunia ini. Pada akhir zaman nanti al-bidah eh setiap detiknya terus muncul. Eh apalagi dengan adanya dunia ya maya seperti ini. Maka sekali lagi, kalau Rasul memerintahkan kita menjauh dari Dajjal, maka lebih layak lagi untuk kita menjauh daripada ahli ahli bidah. Bukan malah apa? Asik nongkrong, asik me, ya, bermesraan dengan mereka, menimba ilmu dari mereka, ya, membela majlis mereka. Naudzubillah min dalik. Ya. Kemudian kata beliau, sesungguhnya al-bid'ah itu lebih dahsyat fitnahnya daripada Dajjal lebih lengket ucapannya daripada penyakit kusta, lebih membakar hati daripada bara api. Kalau masih ada ilmu dalam hati kita tentang sunnah Rasulullah, kita mendengarkan ceramah mereka, eh panas hati ini, lebih panas daripada bara api. Itu kalau nggak masuk ke dalam hati kita. Kalau masuk, naudzubillah min dalik. Ya, apalagi ulama mengatakan al kulubu da'ifah, hati itu lemah, sedangkan syubhat khattafah cepat apa? menangkap. Ya, Sungguh aku telah melihat, kata beliau, kata Imam Ibn Battah, sungguh aku telah melihat sekelompok orang yang dahulu melaknat ahli bid'ah, mencela ahli bid'ah. Kemudian ketika dia mulai, eh dodo bermajlis ilmu dengan mereka, maka meskipun tujuan awalnya untuk mengingkari, membantah, namun lama-kelamaan. Karena apa? Sudah terbiasa. Ya, kata orang Jawa, eh, kata orang Jawa, Trisno, jalaran soko, kulina. Tiap hari duduk, ya menimba dari mereka. Awalnya mengingkari, ya 100% mengingkari, turun 90%. Dua tiga hari lagi 80 sampai tidak ada apa pengingkaran. Ya, dan ini terjadi. Ya, bahkan saya pernah menjumpai sendiri ada seorang yang kita kira dia kuat akidah manhajnya. Eh, ketika dia masuk ke dalam perguruan tinggi alil bid'ah, ya, terlihat pembelaan terhadap apa? alma maternya. Ketika kita mengatakan yang ngajar di situ itu eh banyak orang ruwet, banyak ahli bidah, langsung dia apa tidak terima. Nauzubillah min dzalik. Eh, ini sunatullah. Eh sebagaimana kata orang Jawa tadi, Trisno jalalan soko kulina ketika sudah terbiasa duduk di al-bidah di al-bidah, eh al-bara rasa benci yang Allah perintahkan, yang Rasul perintahkan, itu mulai eh berkurang berkurang naudzubillah min dzalik. Eh maka sekali lagi ini perintah Allah, perintah Rasul, perintah para ya as-salafus saleh. Kata beliau, awalnya mengingkari, namun ketika sudah sering bermajlis dengan mereka, maka dia pun melunak dan terkena makar dan kekufuran mereka, dan akhirnya menjadi bagian daripada mereka. Na'udzubillah min dalik. Makanya, ebar perbanyak doa ya muqallibal kulub, sabit qalbi ala dinik. Ya, apalagi zaman sekarang ini luar biasa, ngeri kalau kita mau perhatikan. Eh berapa da, berapa banyak dai-dai yang dulunya mengaku sebagai salafi sekarang jatuh berguruan dalam akidah dan manhaj. Eh dulunya panglima eh alusunnah sekarang jadi panglima yang Khawarij ya dulu membantah kelompok khawarij sekarang bersama kelompok khawarij naudzubillah min dalik kita nggak pernah bayangkan seperti itu dahulu namun inilah takdir Allah Subhanahu wa taala inilah hati ya ya muqallibal qulub sabbit qalbi ala din wa izat yang bala melekan hati tetapkan hatiku di atas agama dulu ada seseorang yang dia menisbahkan kepada salafi sekarang mengatakan semua golongan alusunnah kelompok ya ikhwan muslimin jamaah tabligh bahkan ikut khur jamaah tabligh naudzubillah min dalik ini sekali lagi ngeri ya kita nggak akan bisa menjamin hati kita kecuali kita hanya berusaha saja di antaranya usaha kita menjauh dari ahli eh jangan meremehkan masalah ini banyak berdoa kepada Allah banyak ikhlas kepada Allah dalam beribadah dalam berdakwah dalam berjuang eh karena sekali lagi eh sudah banyak yang berguguran di tengah di tengah jalan naudzubillah min dalik kemudian tadi ayat dan hadis sekarang kita bawakan ucapan para sahabat di antaranya Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma beliau mengatakan la tujalis alal ahwa fa inna mujalasatahum mumridatun lil qulub. Jangan duduk bermajlis eh menimba ilmu dari ahli ahwa ahli bid'ah karena duduk bersama mereka itu menyakitikan hati, eh mendatangkan penyakit hati. Naudzubillah min dalik. Muhammad bin Sirin seorang ulama tabi'in berkata, "Inna hadal ilma dinun fandur aman ta'khudha dinakum." ilmu agama ini adalah agama itu sendiri. Maka selektiflah, perhatikanlah dari mana engkau mengambil ilmu tersebut. Ini adalah sekali lagi pesan-pesan salafus saleh. Eh bahkan sekali lagi ini adalah ayat, ini adalah hadis. Ya, kita gak ngarang-ngarang sendiri. Biar orang mengatakan kita terlalu eksklusif. Ya biarkan anjing menggonggong kafilah tetap apa? Berlalu. Ini perintah Allah, ini perintah Rasul. Eh meskipun kita apa? Diasingkan. Memang ini Allah. Al-Islamu bada ghariban wa sa'udu ghariban kama bada fatu balil ghuraba. Islam datang dalam keterasingan dan akan kembali ke dalam keterasingan. Bahkan di dalam kandang sendiri. Kita terkadang apa? Terasing. Na'udzubillah min dalik. Namun sekali lagi ingat sabda Rasul fatu balil ghuraba ya beruntunglah orang-orang yang apa? Ghuraba, yang asing ketika apa mempertahankan ya ajaran as-salafu as Imam Malik rahimahullah berkata, tidak boleh mengambil ilmu dari empat golongan. Ya, tidak boleh mengambil ilmu dari empat golongan. Yang pertama orang bodoh yang nampak kebodohannya meskipun dia banyak hafal riwayat hadis. Ya, meskipun hafal nomor hadis. Ya, ini zaman yang penuh dengan sensasi. Eh, ceramah eh, harus memakai apa? Nomor ayat bahkan eh, tempatnya kanan kiri atas bawah dari mushaf. udah min mendalik Orang Arab mengatakan khalif tu'raf, buatlah sensasi engkau akan apa? terkenal. Eh, ya, ini yang muncul sekarang ini. Ya, ukuran orang itu diambil ilmunya karena apa nomor ayat. Ya, ini mengalahkan Imam Syafi'i. Imam Syafi'i nggak apa nomor nggak disebutkan. Eh, ya, yang hafal ayatnya hadisnya hafal beliau. Cuma nomor-nomornya kadang nggak apa. Para ulama juga demikian. Namun ini sekarang muncul sensasi. Eh sebagaimana tadi khalif tu'raf kata orang Arab. Maka ini bukan barometer. Eh bahkan yang lebih parah ini ada dampak negatifnya dan ini ada. Eh seperti yang kita sampaikan tadi ketika ada seorang ustadz tadi yang nggak bisa bahasa Arab ngajarnya hadis eh dengan terjemahannya dan dia pakai sensasi tadi. Eh nomor hadis Ya, maka ketika jamaah sudah terbiasa dengan kajiannya, ketika mendengarkan kajian ustadz-ustadz yang jauh keilmuannya dari dia, mengatakan ustadz ini kok nggak apa nomor ayat ya, nomor hadis ya. bilang mindal yang alim dikira sebagai orang apa? Jahil yang jahil karena hafalan nomor hadis berserta tempatnya tadi itu dianggap apa? Alimul ulama, syekhul Islam. Masya Allah. Ini akhir zaman. Naudzubillah min dalik. Ya, sekali lagi, orang bodoh yang nampak kebodohannya meskipun dia banyak hafal riwayat hadis atau bahkan nomor hadis, ya. Yang kedua, ahli bid'ah yang menyuruh kepada kebid'ahannya. Enggak boleh kata Imam Malik diambil ilmunya. Ya, yang ketiga, orang yang berdusta kepada manusia meskipun tidak berdusta terhadap hari Rasul SAW. Ya, mungkin dia suka ya menuduh orang tanpa hak, ya menganggap orang ini suruh dan sebagainya padahal itu tuduhan yang dusta. Nah, ini orang yang tidak layak diambil ilmunya juga kata Imam Malik. Yang keempat orang soleh lagi ahli ibadah akan tapi tidak hafal apa yang dia ucapkan. Ya, makanya ulama dahulu menggabungkan antara al hifdhu wal faham. Eh hafalan dan apa? Pemahaman nggak cukup, hanya sekedar apa? Pemahaman tanpa hafalan bagi ya orang yang memang mengajar manusia. Menggabungkan antara hafalan dengan pemahaman. Yang ke-10 di sini kita sampaikan Abu Kilabah rahimahullah berkata, jangan kalian duduk bersama menimba ilmu dari al-bid'ah dan berkumpul dengan mereka karena aku khawatir mereka akan menyerumuskan kalian dalam kesesatan mereka atau membuat kerancuan dalam ilmu kalian. Eh sungguh, eh kalau kata sebagai ulama bisa mungkin ribuan ucapan ulama salaf tentang hal ini, ya. Namun sebegitu jelasnya banyaknya, namun orang-orang yang mengaku dai salafi kok masih mau menghadiri muktamarnya kelompok harokah ya masih pakai dalil juga yang ngawur dalilnya ya bahkan sebagian mengatakan eh sama saja kalau kita apa kerja bakti di kampung nggak peduli siapa orangnya kita ikut nah udah bilang min ini seperti alil bid'ah ketika kita mengatakan setiap bid'ah sesat ah dijawab apa naik pesawat apakah itu bid'ah nah udah bilang min ya nggak bisa membedakan urusan dunia dengan urusan ya agama ya Kemudian Ibrahim An-Nakhai berkata, jangan kalian belajar dari ahli bid'ah dan jangan bicara dengan mereka karena aku khawatir hati kalian akan berbalik ke belakang. Imam Abu Zur'a Razi berkata, ya, ketika mentahdir Al-Haris Al-Muhasibi dan kitab-kitabnya, beliau mengatakan jauhilah kitab-kitabnya, ini adalah kitab-kitab alil bid'ah dan sesat. Ya, sekali lagi hati-hati. Kita baca majalah, baca eh buletin atau sekarang juga makalah-makalah di medsos. Hati-hati. Eh jangan asal ikut grup sana ikut grup sini. Eh, ya, ini sekali lagi nanti akan kita sampaikan, ini seperti orang yang menggabungkan orang yang hak dengan yang yang batil selektif. Eh, ya, mendengarkan ceramah juga demikian. Jangan yang asal ngetren didengarkan. Eh, selektif sekali lagi. Ini pesan para ulama salaf. Jauhi kitab-kitab mereka. Eh, ya, wajib bagi kalian berpegang teguh dengan al-asar. Kemudian itu ulama-ulama terdahulu ya kita bacakan ulama-ulama yang sekarang. Meskipun ada yang sebagai meninggal dunia seperti Syekh Bakar bin Abdullah Abu Zaid, ulama senior di Saudi Arabia, beliau berkata dalam adab talabul ilmi, dalam kitab beliau Hilyatul Talabul Ilmi. Eh, di antara adab belajar ilmu agama itu kata beliau selektif, jangan hanya semangat, harus selektif dalam mengambil ilmu agama dari mana kita mengambil ilmu agama tersebut. Kata Syekh Bakar bin Abdullah Abu Zaid, jauhilah alil bid'ah yang telah terkontaminasi dengan kotoran akidah dan telah berlumuran dengan khurafat. Ya, ini sekali lagi wasiat dari beliau. Kemudian beliau juga Syekh Bakar Abu Zaid berkata, "Wahai penuntut ilmu agama, apabila engkau dalam keleluasaan dan memiliki pilihan, maka jangan engkau menimba ilmu dari ahli bid'ah seperti syiar Rafidah Khawaid Murji'ah Qadariyah Kuburiyah karena engkau tidak akan bisa menjadi muslim sejati yang benar akidahnya, kuat hubungannya dengan Allah, memiliki pemikiran yang baik melainkan dengan menjauhi ahli bid'ah dan kebid'ahan mereka. Kitab-kitab biografi sejarah para ulama dan kitab-kitab akidah penuh dengan ketegasan ahlu terhadap alil bid'ah dan memerintahkan untuk menjauhi mereka. Ini sekali lagi ya identitas kita. Ini ciri khas kita. Ya dakwah salafiyah yang sekarang ini mulai apa? luntur. Ya, mulai apa? masuk ke muktamar mereka, masuk ke dalam ya syubhat-syubhat mereka, virus-virus mereka. Naudzubillah min dalik. Ya, Beliau Syekh Bakar Zaid mengatakan juga, wahai penuntut ilmu, jadilah engkau salafi sejati, Kun salafian alal jadah. Kata beliau, jadilah salafi sejati, bukan salafi salafian, ya, bukan salafi jadi-jadian, bukan salafi imitasi. Namun kata beliau, kun salafian alal jadah. Jadilah salafi sejati. Di antaranya, jauhilah alil bid'ah agar mereka tidak menfitnahmu. Ya, kalau ada yang mengaku salafi namun menyuruh orang untuk belajar dengan alil bid'ah, maka ini salafi salafian. Ini adalah apa salafi imitasi ya bukan salafi ya alal jada Nah, kemudian Syekh Muhammad bin Saleh Simin rahimahullah berkata, ketika mensarah menjelaskan ucapan Syekh Bakar Abu Zaid tadi dalam sarah Hilyatul Talabul Ilmi, beliau mengatakan yang nampak dari ucapan Syekh Bakar ya bin Abu Zaid, semoga Allah memberi taufik kepada beliau, namun ini beliau masih hidup waktu itu sekarang rahimahullah. Bahwasanya tidak boleh menimba ilmu dari alil bid'ah sedikit pun meskipun tidak berkaitan dengan bid'ahnya. Sebagai contoh, kita dapati seorang ahli bid'ah, tapi dia ahli bahasa Arab. Baik balaghah, nahu, saraf, apakah boleh kita belajar kepadanya atau kita jauhi dia? Yang nampak dari ucapan Syekh Bakar kata Syekh Utsaimin bahwa kita tidak boleh belajar kepadanya. Eh meskipun nggak berkaitan dengan apa? bid'ahnya. Mungkin ngajar tajwid, mungkin ngajar eh, bahasa Arab. Namun kalau dia alim bid'ah punya syubhat, dia larang untuk apa? ya diambil ilmunya. Karena bagaimanapun namanya al-bid'ah, namanya bid'ah yang ada dalam hati itu pasti akan muncul dalam apa? ucapan ngajar tajwid namun kadang dibelokkan kepada bid'ahnya. Eh mau mengajar tajwid, dia ajari bid'ah dulu. naudzubillah min dalik. Eh maka ini yang kata beliau tetap haram meskipun tidak dalam ilmu bid'ahnya tadi. Bahkan kata beliau karena ini mengandung dua kerusakan. Eh kalau kita belajar kepada al bid'ah meskipun bukan ya dalam artian bid'ahnya yang dia ajarkan meskipun belajar bahasa Arab itu tetap dilarang. Eh kata beliau, kenapa? Karena ada dua kerusakan. Yang pertama, menjadikan ahli bid'ah tersebut besar kepala. Eh, ya, dan dia mengira di atas kebenaran. Oh lihat, itu salafin yang jenggot-jenggot belajar sama saya. Eh berarti saya apa? Di atas kebenaran. Eh tambah apa? Eh ya, gede rumongso. Tambah apa? Eh keras kepala. Eh besar kepala. Kemudian yang kedua kerusakannya menjadikan manusia tertarik kepada alil bid'ah tersebut. Oh ini salafi juga belajar kepada si fulan. Oh berarti si itu apa? Ya baik. Berarti si itu apa? Secara tidak langsung kita apa? Merekom. Ya untuk orang belajar kepada mereka. Naudzubillah min dalik. Ya, sehingga manusia dan para penuntut ilmu agama berbondong-bondong belajar kepada orang tersebut dan orang awam tidak bisa membedakan antara ilmu nahu dan ilmu akidah. Oleh karena itulah kita berpendapat kata Syekh Utsaimin bahwa kaum muslimin dilarang belajar dari al bid'ah dan al awak secara mutlak. Ya, meskipun tidak didapati ilmu bahasa Arab, balaghah dan saraf kecuali pada mereka. Allah akan jadikan dia lebih baik lagi. Ya, lebih baik nggak belajar bahasa Arab daripada belajar bahasa dari daripada alil alil bidah. Ya, ini kata beliau. Karena apa? Bisa jadi setelah belajar ahli, eh, bahasa, belajar ke menjadi ahli bid'ah. Maka lebih baik orang itu jadi awam daripada menjadi ahli al bid'ah. Nah, karena kalau kita selalu datang kepada mereka, maka tidak diragukan lagi hari ini akan menyebabkan mereka besar kepala dan manusia yang lain tertipu dengan mereka. Kita teruskan sedikit ya. Ya, biar ya pas. Syekh Salih bin Fauzan hafizallahu ya berkata, wajib bagi para pemuda untuk menjauhkan diri dari ahli dan para pengikut pemikiran yang merusak dan menyesatkan, wajib bagi mereka untuk menjauhkan diri dari mereka dan dari kitab-kitab mereka. Wajib bagi para pemuda untuk mendekat kepada para ulama dan kepada para pengibar bendera akidah saheha serta menimba ilmu dari mereka, duduk bersama mereka dan bertanya kepada mereka adapun al bidah dan para pengikut pemikiran yang rusak, maka wajib bagi para pemuda untuk menjauhkan diri darinya karena mereka akan menyesatkannya, menenggelamkannya ke dalam akidah yang rusak, bid'ah dan khurafat. Hal ini karena seorang guru atau ustad memiliki pengaruh terhadap muridnya. Karena guru atau ustad yang sesat menyebabkan pemuda akan tersesat, adapun guru atau ustad yang lurus manhajnya maka sang murid juga akan lurus manhatnya. Guru memiliki pengaruh yang signifikan, maka tidak boleh kita meremehkan hal ini. Kemudian ucapan Syekh Saleh bin Fauzan dikomentari oleh murid beliau yang bernama Syekh Abu Abdullah Jamal bin Furaihan Al-Harithi. Beliau mengatakan, semoga Allah memberikan balasan kepada guru kami dengan sebaik-baik balasan. Beliau telah menjelaskan manhaj salafi kepada para pemuda dalam bermuamalah dengan alil pita yaitu menjauh dari mereka. Seandainya Syekh berkata, kita ambil kebaikan yang ada pada mereka dan kita tinggalkan kejelekan mereka sebagaimana ini adalah kaidah kelompok muazana, kelompok harokah di zaman ini dan sebagaimana keadaan sebagian dai yang mengatakan ambil kebaikannya dan tinggalkan kejelekannya maka para pemuda akan tersesat akan luntur manhaj salafi dan akidah mereka akan berlumuran dengan kotoran eh tidak ada alasan hanya mengambil apa kebaikan datang saja sudah nggak baik kok mau mengambil apa kebaikannya berarti Anda belum bisa mengambil apa kebaikannya kalau Anda sudah duduk dengan mereka. Ini sekali lagi inilah prinsip ahli sunnah wal jamaah yang sekarang ini sudah mulai ada penggembosan, ada pengingkisan dari sebagian yang juga mengaku ahli sunnah ataupun salafi. Hadanallah wa iyahum. Eh, semoga Allah memberikan kepada kita keistiqomahan di atas akidah sahihah, di atas manhaj salafi hingga akhir hayat nanti. Kurang lebihnya mohon maaf. Jazakallahu khairan katsir. Aqul qali hada wa akhu wa akhiru da'wana anil rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.